Kita lanjutkan kitab uh, Targhib wa Tarhib kita baca hadis-hadis sahih yang ditunjukkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, pada hadis yang ketujuh dari bab yang pertama anjuran untuk melaksanakan haji dan umrah dan keutamaannya. Al-Hafidz Abdul Azim Al-Munziri rahimahullahu taala mengatakan Nah, dalam hadis yang diisyaratkan oleh Hasan li ghairihi. Ya, hadis Hasan li ghairihi artinya hadis yang sebenarnya pada riwayat-riwayatnya ada kelemahan tapi um, riwayat dari hadis itu tidak hanya satu jalan sehingga itu akan memberikan kekuatan maka naik dari ta'if menjadi hasan li ghairihi nah عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan jihadnya orang tua, ya, Jihadnya orang yang sudah tua, wadda'i dan orang yang lemah, wal mar'ati dan wanita, al hajju wal umrah, yaitu ibadah haji dan umrah. Ya, Tawahul Nasai bisnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala dengan sanad yang hasan. Jadi ya jihad apa namanya haji itu haji serta umrah dua kewajiban dalam Islam. Kalau haji merupakan rukun Islam, kalau umrah merupakan suatu hal yang wajib bagi orang yang mampu. Dan keutamaannya itu adalah jihad. Jihad bagi ya, orang yang sudah lanjut usia, al-kabir, jihadnya orang yang lemah badannya. Ya, lemah badannya, fisiknya lemah, tapi dia mampu dari sisi harta. Atau memang dia tinggal di Mekah. Atau yang dekat dengannya, sehingga tidak perlu banyak biaya. Tapi secara khilqiyah, secara penciptaan, badan dia lemah, fisik dia lemah. Wal mar'ah dan wanita yang tidak diwajibkan untuk berjihad mengangkat senjata melawan orang-orang kafir, jihad mereka adalah al-hajju wal umrah. Itu mengisyaratkan bahwa haji dan umrah bagi mereka adalah kesempatan yang sangat baik, kesempatan yang sangat besar untuk meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ke-8 Qala wa 'an ibni Umar رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari bapaknya, semoga Allah Taala meridai keduanya, dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang panjang tentang hadis Jibril, pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Dalam sebagian riwayatnya disebut bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqima salata wa tu'ti az-zakata wa tahujja wa ta'tamira wa taghtasila min al-janabati wa an tutimma al-wudu'a wa tasuma Ramadhan. Qala fa idza ذلك dzalika fa ana muslim? Qala na'am. Qala sadaqta. ketika Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang Islam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Islam adalah engkau bersaksi mengucapkan persaksian la ilaha illallah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa an tuqimas Engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat dan memberikan zakat, membayar zakat. Wa tahujja wa ta'tamir. Dan engkau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wata hujja wa ta'tamir. Di orang Islam itu haji dan umrah tentunya bagi yang mampu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan kemudahan bagi kaum muslimin dengan haji tamattu. Ya, umrah dan haji dalam satu safar. Datang ya atau apa namanya? Orang pergi dari daerahnya masing-masing, kemudian nanti ada yang lewat Madinah, ada yang lewat nah, dan sebagainya. Masing-masing ada mirabnya, ada tempat-tempat di mana dia di situ harus mulai manasik. Memulai dengan umrah. Labbaika, ya labbaika Allahumma umratan. Mengucapkan demikian sebagai ya Lafat awal dia akan umrah kemudian terus berjalan dengan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak terus sampai melihat Ka'bah sampai kemudian ketika melihat Ka'bah berhenti talbiyahnya atau sebagian mengatakan sampai memulai tawaf dari Al-Hajar Aswad Kemudian tawaf keliling Ka'bah tujuh putaran. Setelah selesai sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim atau di tempat mana dari Masjidil Haram yang mudah baginya dan jadikan makam Ibrahim eh, antara dia dengan Ka'bah. Kemudian setelah itu pergi ke Sofa dan sa'i lari lari kecil antara Safa dan Marwa dari Safa ke Marwa satu putaran ya dihitung satu dihitung satu dari Marwa ke Safa dihitung dua sehingga nanti tujuh kali sa'i berakhir di Marwa kemudian setelah itu ya memendekkan rambut sebenarnya yang lebih afdol adalah menggundul, mencukur habis rambut, tapi karena dia mau haji sebentar lagi, maka pada saat itu, ya, kalau mau gundul pun boleh, tidak apa-apa. Apalagi yang mungkin ya gelombang pertama kalau dari Indonesia mungkin sudah dua pekan, tiga pekan nanti di Mekah sudah tumbuh rambutnya, ya. Sehingga nanti ke tanggal 10 Zulhijjah ketika haji dihabisi lagi bundel lagi. Nah, itu haji dan umrah. Itu adalah amalan kaum muslimin. Ya, itu adalah amalan kaum muslimin. Demikian disebut dalam riwayat ini tahujja wa ta'tamir. Engkau berhaji dan umrah. Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa taghtasila minal janabah. Mandi junub karena sebagian ahli tafsir mengatakan al-amanat yang ada di akhir surat Al-Ahzab, "Inna 'aradna al-amanati 'ala as-samawati wal ardi wal jibal, fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan." Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa al-amanah di situ adalah al-ghuslu al janabah, mandi junub. Nah, ya, mandi junub. Ini satu hal yang besar. Maka sudah sepantasnya seorang muslim mempelajari tata cara mandi yang sempurna, mandi junub. Meskipun sebenarnya kalau dia berniat ya untuk menghilangkan hadas besar, kemudian kalau dia punya kolam dia ya, mencebur di kolam, ya membasahi seluruh tubuhnya, ya, nyilem ya, ya menyelam sekali begitu saja sudah boleh sudah sah tapi kalau dia mau lebih Allah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tata cara mandi junub itu lebih sempurna. Nah, mandi junub itu termasuk Islam, ya termasuk perbuatan-perbuatan Islam. Wa antutimmal wudhu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini mengatakan engkau menyempurnakan wudhu berwudu sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam menyempurnakan wudu. Wudu adalah syarat sahnya salat dan salat adalah amalan yang besar, maka wudu ini sangat penting kedudukannya di dalam Islam. Nah, kemudian tasuma Ramadan. Berpuasa Ramadan. Nah, insyaallah sebentar lagi akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menemukan kita dan bisa memanfaatkan sebaik mungkin bulan tersebut. Ini adalah al-Islam. Maka Jibril alaihi salam mengatakan, "Fa'ila fa'al dzalika fa muslim." Kalau aku lakukan hal itu, maka apakah aku berarti seorang muslim? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Ya, Jibril alaihi salam mengatakan sodakta kamu benar. Nah. Jadi al-hajj wal umrah yang ada kaitan dengan bab kita, al-hajj wal umrah min amalil muslimin. Ya, min amalil muslimin dari perbuatan orang-orang Islam. Nah, meskipun ya, kalau mau didetailkan pembahasan dalam hal ini, ya, sesuatu dari rukun Islam yang apabila ditinggalkan disepakati oleh para sahabat mengkafirkan pelakunya ini menyebabkan orang tersebut kafir karena tidak melakukannya hanya sholat ya, artinya orang Islam kok tidak sholat nah, para sahabat ya, sebagaimana riwayat Syakik bin Salamah semuanya sepakat bahwa orang Islam yang tidak sholat itu kafir tapi kalau ada orang Islam yang tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. ya, tidak ada dari atau pendapat yang rajih di dalam mengatakan bahwa orang itu keluar dari al-Islam. Tapi tentunya dia melakukan hal yang sangat jelek sekali, melakukan dosa besar. Ya, ketika dia memang sudah mampu untuk berzakat, dia tidak zakat. Nah, dipaksa kalau dalam kekuasaan apa namanya dalam khilafah Islamiyah dalam negara yang menjalankan syariat Islam kalau dia sendiri dipaksa bahkan diambil paksa harta itu dari dia kalau bentuknya dia adalah kelompok satu RT satu RW nggak zakat semua nah itu diperangi kalau dalam al Islam haji juga demikian dinasehati ya dinasehati nah diingatkan untuk supaya nah, melaksanakan ibadah haji dan dibacakan kepadanya keutamaan-keutamaan. Kalau dia takut miskin, nanti ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk banyak-banyak melaksanakan haji dan umroh, itu akan membuang kemiskinan. Membuang dosa. Baik. Dari sini hadis yang sahih diriwayatkan oleh yang dikatakan oleh al Habib Abdul Azim Al-Munziri rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi ini diriwayatkan ya, oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Wa huwa fi sahihaini wa ghairihima bi ghairi hadha siyaq. Dan asal inti daripada hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim tetapi dengan lafaz yang berbeda dengan lafaz Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala tadi. Jadi disebutkan al-hajj wal umrah, disebutkan al ghuslu min al-janabah, disebutkan al-wudu di riwayat as-sahihain tidak disebutkan. Yang disebutkan di sana hanya rukun Islam, itu pun kadang haji tidak disebutkan padanya. Baik. Walhasil eh, hadis yang ke-8 ini menunjukkan bahwa al-hajj wal umrah adalah min amalil Islam, min al-Islam, min amalil muslimin. Nah, sehingga dipertanyakan kalau orang muslim tapi enggak haji, enggak umrah itu dipertanyakan keislamannya. Bagaimana Islam dia orang seperti itu? Islam apa? ada lucu? Ya, ada yang lainnya. Nah, ya. Baik. Hadis ke-9. Qala wa an ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajj jihadu kulli dha'ifin. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-hajju haji itu jihadu jihadnya kulli dhaifin. Semua orang yang lemah fisiknya. Al-hajju jihadu kulli dhaif. Ya, yang lemah fisiknya atau seperti hadis di atas nomor lima lemah hatinya, pengecut, penakut, badannya gede, ya. Kalau dikeluarkan ototnya juga nah, kelihatan, tetapi kalau suruh maju berang, nah, celananya udah basah duluan. Takut. Nah, nah jihad bagi orang yang seperti itu adalah al-hajju haji. Ya, al-hajju jihadu kulli dha'ifin. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah taala dari Abu Ja'far nah dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dan di sini diisyaratkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala hasanan li ghairihi. Ya, hasan li ghairihi. Baik, selanjutnya Al-Hafidz Abdul Azim Al-Munzir rahimahullah taala mengatakan, nah, pada ya beberapa hadis setelahnya hadis ke-10 kalau urutan yang sahih dalam bab ini qala وعن مائز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة تقضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها روى أحمد الطبراني ورواة أحمد إلى ماعز رواة الصحيح وماعز هذا صحابي مشهور غير منسوب dari <coughs> رضي radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau ditanya, amalan manakah yang paling afdal, yang paling utama? Qala Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, imanun billahi wahdahu. Amalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, beriman bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Tsumma jihad kemudian berjihad membela agama Allah. Thumma hajjatun mabru, eh, hajjatun barra. Kemudian yang ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amalan yang paling afdal adalah hajjatun barratun. Haji yang baik. Hajjatun barratun. Nah, ini sama hajjun, hajjun mabrur. Haji yang diisi dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dijaga dari kemaksiatan dari berbantah-bantahan dari ya menggunakan waktu untuk selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hajjatun barrah haji yang mabrur haji yang baik Nabi SAW alaihi wasallam melanjutkan qafulu da'iral <clears throat> a'mal Amalan-amalan tersebut, haji yang mabrur, haji yang baik, jihad fi sabilillah, iman kepada Allah, tauhid yang kuat, itu tabtulu sa'iral a'mal. Melebihi seluruh amalan. Kama baina matri isyamsi ila maghribiha, perbedaannya seperti antara tempat munculnya terbitnya matahari ke tempat tenggelamnya. Jauh perbedaannya antara barat dan timur. Nah, maka ya, haji ini termasuk amalan-amalan yang utama. Nah, ya, amalan-amalan yang utama. Nah. Baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam At-Tabarani dan Al-Hafidz Abdul Azim Al-Mundhiri mengatakan perawi Imam Ahmad ya, sanad Imam Ahmad dalam musnadnya sampai ke sahabat Ma'iz adalah perawi hadis-hadis sahih. Dan Ma'iz di sini bukan Ma'iz yang dinisbatkan, maksudnya bukan Ma'iz bin Malik yang dirajam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena berzina padahal sudah menikah dan kemudian melaporkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'iz di sini ma'iz yang lain. Nah, hadis ke-11 hadis yang sahih وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قيل وما بره قال إطعام الطعام وطيب الكلام رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي والحاكم مختصرا وقال صحيح الإسناد Dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau mengatakan haji yang baik tidak ada balasan baginya kecuali surga. Qila la qila Ya, dikatakan ini ditanyakan kepada Nabi SAW, Ma birruhu, bagaimana baiknya haji itu? Bagaimana haji yang dikatakan haji yang baik? Qala it'amut ta'am. Nah, haji yang baik itu adalah haji yang diisi dengan it'amut ta'am, memberi makan. Watibul kalam dan bertutur kata yang baik. Hah? Ini birrul haji. Kebaikan dalam haji sehingga haji seseorang dikatakan haji yang mabrur. Kalau mau menjadi haji yang mabrur, banyak-banyak sangu duit. Banyak-banyak berbekal. Bukan malah, oh nanti di sana nunggu sabilillah. Ya. Nunggu pembagian. Nah, ini rebutan. Ya. Jadi kadang-kadang dilempar sama mereka, kena kepala malah pingsan. uh, pisang sama aqua ya, dicampur macam-macam dilempar gitu nangkep nggak bisa kena kepala pingitan bisa nah bukan seperti itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan pada hal yang lebih afdal lebih baik dan kalau ini diamankan oleh kaum muslimin maka sungguh haji itu akan menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan dan mudah kita ta'am masing-masing ya Berniat dari rumahnya untuk banyak-banyak bersedekah. Bawa makanan. Atau ya, membawa uang untuk beli makanan di sana. Diberikan ya kepada ya, siapa yang membutuhkan di sana. Nah. Ya. Kemudian tibul kalam. Menjaga omongan. Ya, haji memang perlu harus sabar apalagi kita orang-orangnya pendek Hah? Lagi tawaf. Ya. Depan belakang kanan kiri ya, depan belakang kanan kiri. Ketemu satunya orang Somalia mungkin, satunya orang Aljazair, satunya orang Turki. Ya. Dan satu lagi ya, orang Afrika Selatan atau yang lainnya yang tinggi-tinggi Nah, nggak boleh ngomong yang jelek, meskipun mereka nggak paham. Nah, ya, ini tibul kalam harus menjaga omongan. Jangan gara-gara karena kita kena keringet terus ya, karena kita pendek. <laughs> nah, ya harus bersabar, menjaga lisan, tibul kalam. Makanya banyak-banyak berpikir. Ya, dalam berbagai macam ibadah haji dilaksanakan haji memang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lisan kita sibuk dengannya. Ya. Tidak waliyadu billah haji kurmiso-miso. Ya. Nanti HMS itu nanti, haji miso-miso. Nah. Ya, ya, tidak demikian. Birrul haji kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya dikatakan oleh Syekh Albani sahihun li ghairihi It'amut ta'am wa tibul kalam. Memberikan makanan dan berkata yang baik. Nah. Dan ya memang namanya saja ibadah. Ya, namanya ibadah yang banyak keutamaannya akan banyak cobaannya. Ada saja mungkin. Ya, ada saja cobaannya. Nah, mau berusaha sehari nggak misuh, ya, tidak bertutur kata yang jelek kok. Ya ada saja. Coba. Ya. Maka ya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari berbagai kejelekan. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dengan sanad hasan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Baihaqi serta Al-Hakim rahimahumullahu taala. Al-Hakim meriwayatkan dengan ringkas dan mengatakan sahihul isnad. Jadi sini sahih sanadnya. Baik. Kedua belas, qala wa an Abdullah ya'ni ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقال الترمذي حديث حسن صحيح نعم عبد Nah, عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن Ta'ala أبو عبد الرحمن Beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasalam telah mengatakan tabi'u iringilah antara haji dan umrah. yani sering-seringlah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tabi'ah, yani beriringan. Nah, haji, umrah, haji lagi, umrah lagi, haji lagi, umrah lagi. Nah, jadi anjurkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'innahuma kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka sesungguhnya kedua amalan itu yanfiyani membuang ya, membersihkan al faqra wa dunub kemiskinan dan dosa-dosa. Nah, ya membuang menjauhkan kemiskinan dan dosa-dosa orang yang nah memiliki mungkin suatu waktu memiliki nafkah cukup untuk satu kali pada haji kemudian dia melaksanakan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kalau menurut hitungan biasa mungkin ya orang akan mengatakan uang dia akan habis kalau digunakan untuk haji atau digunakan untuk umroh. Nah, tapi kalau dia beriman dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya haji dan umroh itu akan menghilangkan kemiskinan dan akan menghilangkan dosa, maka itu termasuk infak fi sabilillah termasuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang telah dia belanjakan. Nah, dengan berbagai jalan, ya, dengan berbagai macam cara yang digandaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan akan hilang, maka ya jangan jangan merasa khawatir. Kalau memang sudah cukup untuk punya ongkos umroh, ya Nah, laksanakan umroh. Apalagi yang sudah punya ya, harta yang cukup untuk beribadah haji, nah laksanakan haji. Nah, kalau laki-laki, ya, tidak perlu memikirkan istrinya. Ya, kalau memang dia sudah punya harta, sudah haji dulu. Ya, haji dulu. Nah, kalau memang itu ya hasil dari payah dia sendiri, silakan. ya haji tidak usah. Nah, istrinya bagaimana? Arab melu melu keluar dewi. ya, misalnya begitu. Kalau memang belum, ya laksanakan dulu kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala dengan berharap semoga dengan demikian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan. Nanti ketika ya e, mungkin istri punya juga rezeki apakah warisan atau yang lainnya, ya bisa bermacam-macam. Bentuk rezeki. ya bisa dia. Ya, karena kalau perempuan harus pakai mahram. ya kalau tidak pakai mahram, ya kalau tidak ada mahram maka belum wajib. Ya, kalau memang belum cukup untuk sama suaminya, ya eh, apa namanya dikembangkan dulu atau menunggu barangkali nanti ada mahramnya. Nah, ya, lil faqra wa dzunub juga membersihkan dosa. Kama yanzil kir sebagaimana topong besi ya membersihkan nah, jaki daki kejelekan campuran ya dari besi dari emas dan perak. Ya, Bagaimana topong besi itu memurnikan. Kalau ya, itu mau dicari emasnya akan dibersihkan dengan dipanaskan. Kalau mau diambil peraknya juga demikian. Kalau mau diambil baja yang murni atau besi, ya, sehingga kerak-keraknya itu keluar, sehingga yang mau dibikin pisau, mau dibikin pedang, mau dibikin alat-alat yang tajam yang lainnya, sehingga bisa dihasilkan yang maksimal, maka dipanaskan di topung besi terlebih dulu supaya hilang Nah, seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan bahwa haji dan umroh akan membersihkan dosa dan membuang menjauhkan kemiskinan. Nah, kemudian Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, sebagaimana sudah lewat, Laisa lil hajjatil mabrurati sawabun illa al jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dalam sahih mereka berdua, Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasanun sahih. Dan Syekh Albani pun menyepakati mengisyaratkan hadis ini hasan atau sahih sebagaimana isyarat Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik. Selanjutnya في حديث hadis صحيح في 13 قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة Rawahu al-Baihaqi wa Ibn Hibban sahihi. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Ta'ala meridainya. Ridai keduanya. Beliau mengatakan, aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah onda seorang yang berhaji mengangkat kakinya dan meletakkan tangannya Mengang mengangkat kaki belakang dan meletakkan kaki depannya. Ini melangkah. Illa kecuali kata Allahu lahu biha hasanah. Kecuali dengan setiap langkah itu Allah tuliskan satu pahala. Au maha anhu sayi'ah atau dihapuskan darinya satu dosa. Au rafa'ahu biha daraja atau diangkat satu derajat. Di sini Hasan. disarankan demikian oleh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Eh, diriwayatkan oleh Al Imam Al Baihaqi dan Ibn Hibban rahimahumullah taala. Keutamaan yang besar ya bagi enam orang yang berjalan menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau dia ya, bagaimana yang banyak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkendaraan onta, karena memang itu adalah ya safinatus sahra, Onta adalah kapalnya Padang Pasir. Ya, bisa mengangkut barang yang banyak juga tidak tenggelam di padang pasir. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sedemikian rupa kakinya sehingga tahan. Kalau mungkin kaki manusia yang menginjak pasir itu amblas, kalau diinjak onta tidak. Nah, enggak dia menjadi ya diistilahkan safin atau sahra kapalnya Padang Pasir. Ya, alat transportasi di Padang Pasir. Tidaklah ya ketika orang menaiki ontanya untuk menuju Makkah, tidaklah kakinya, kaki onta itu ya melangkah ya, satu demi satu, langkah demi langkah kecuali dituliskan satu pahala, dihapuskan dosa, ditinggikan derajatnya. Ya, betapa besar dalam keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nah, orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan haji memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan lewat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, wa adzin bin nasi bil haji. Umumkanlah manusia setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa adzin bin nasi bil haji Umumkanlah ya agar manusia melaksanakan ibadah haji mendatangi Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memberikan kemuliaan, memberikan pahala, eh, pahala dan balasan yang besar bagi orang-orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap langkah meninggikan derajat, setiap langkah menghapuskan dosa, atau mendatangkan pahala dituliskan satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun e, ketika kenyataannya zaman sekarang sudah tidak ada onta, ya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu karena nah e, semua juga memerlukan biaya, masing-masing ada nilai ya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hadis ke-14, qala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم رواه البزار ورواته ثقات dari Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan para jamaah haji dan para jamaah umrah mereka itu adalah wafdullah dengan mudah diterjemahkan tamu-tamunya Allah padahal asal katanya wafdun itu utusan ya utusan ya sebagaimana dalam sirah Nabi tahun ke 9 atau tahun ya tahun ke 9 Hijriah itu katakan Amul Wufud. Wufud zaman dari kata wafdun. Karena pada saat itu setelah Fathu Makkah, setelah Nabi SAW berhasil mengalahkan Quraisy ya, dan menguasai kota Makkah, maka dan kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arabia pada saat itu merasa takut sehingga mereka pun mengirimkan utusan, ada yang masuk Islam, ada yang berdamai, dan macam-macam. Ya, maka itu dikatakan Amul Wufud. Datang utusan-utusan dari berbagai suku. Nah, tapi dalam riwayat ini Nabi SAW menjelaskan makna dari wafdullah dengan kalimat beliau, Da'ahum fa'ajabu. Allah panggil mereka, maka mereka menyahut, mengiyakan, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Wasaluhu fa'atahum dan mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan, Allah kabulkan permintaan mereka. Nah, maka orang yang berhaji, orang yang berumrah ini orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mulia itu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal dalam surat Al-Hajj pun Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang di Mekah kemudian menginginkan kejelekan, Allah katakan, "Wa يُرِدْ yurid بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ilhadin مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ Dan siapa ya, yang menginginkan penyelewengan. Padanya di tanah haram, ya, menginginkan ilhad, penyelewengan, penyimpangan, kekafiran dengan kezaliman, maka kami akan timpakan kepadanya azab yang pedih. Jadi di Mekah itu jangan main-main. Ya, di tanah haram memang ibadah di situ dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau orang di dalam ya bagaimana dalam lafaz ayat itu, wa may ada keinginan di dalam hati untuk melakukan kejelekan. Nah, itu nilainya juga besar, nilai dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala juga besar. Ya. Nilai dosanya juga besar di sana. Pahalanya besar, dosanya pun juga besar. Nah, enggak harus ya dijaga memang mata dijaga, hati dijaga, ya. Niatan juga senantiasa dijaga. Nah. Ya, da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Allah panggil mereka, mereka sanggupi, mereka laksanakan, mereka datangi undangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Padahal kebanyakan permintaan Bani Adam seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah dalam ayat-ayat haji. Minhum man yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, di antara mereka ketika haji itu mintanya hanya dunia. Ya, mintanya hanya dunia Rabbana atina fid dunya. Ya Allah berikanlah kepada kami di dunia ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan bagi orang yang seperti itu. Malahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada jatah kebaikan bagi dia. Nah. Maka kalau uang ya uang haji atau umroh kok kan tambah suki. Cuman itu niatannya. Ya, sangat kasihan sekali. Mungkin dia benar di dunia tambah suki tapi nggak tambah takwa, nggak tambah soleh. Nah, maka itu adalah satu kerugian yang besar. Nah, kalau sudah demikian, apalagi sudah mencium hajar aswad, ya, sudah mencium hajar aswad atau sudah mengusapnya, Yang adalah sebagian riwayat dikatakan hajar aswad itu yaminullah, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang memikirkan keagungan. Ya. Nah, Baik. Yang baik adalah ya yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, minta dihindarkan, dijauhkan dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Tapi dari cerita yang lucu, seorang bawa dua istrinya, satu istrinya namanya Hasanah, yang lain namanya bukan hasanah. Dia berdoanya demi Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Sehingga istri yang kedua, ya istri yang lain yang namanya bukan hasanah, kok saya nggak pernah disebut katanya. Nah, ya. ya itu orang-orang jahil. Ya. Dikira dia minta untuk ya istri yang namanya hasanah, padahal enggak. Nah, ya, ya berdoa yang baik ya untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan supaya masuk ke dalam surga dihindarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya apa kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka al hujjaj wal ummar, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan umrah datang ke Baitullah ya merelakan sebagian waktunya, sebagian hartanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Baitullah tidak pernah sepi sehingga terus makmur. Nah, dan itu tentunya termasuk pengagungan dari uh, seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim Allah fa inna min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, tempat-tempat di mana diagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk ketakwaan hati. Tapi kita cukup dulu sampai di sini. Wallahu taala alam Alhamdulillah rabbil alamin. Oh, yeah.